Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala walaupun berjumpa di udara akan tapi maksud dan tujuan kita yaitu untuk saling memberikan faidah untuk tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr untuk saling memberikan wasiat dalam kebenaran al-haq dan memberikan wasiat dalam kesabaran karena agama adalah nasihat semoga untayan-untayan kata yang kita sampaikan walaupun di dalam yaitu di udara Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dan senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal muslimun, hadirin kaum muslimin, para pecinta radio Syiar Tauhid yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok kewajiban kita bagi seorang muslim yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita keseharian kita, rutinitas kita, yaitu di dalam rangka untuk mendekatkan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu kemuliaan. Di satu sisi ini merupakan kemuliaan bagi seorang muslim untuk dia senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya menyembah Allah, dia berdoa memohon pertolongan kepada Allah, ini merupakan satu sisi kemuliaan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Maka ayuhal muslimuna ibadallah haruslah kita mengetahui satu kewajiban kita bagi seorang muslim yaitu kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah dan hendaklah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yaitu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang tidak kalah pentingnya takut nar. Takutlah kalian terhadap siksa api neraka yaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam kita manusia banyak yang lalai yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat dzunub wal ma'asi, mereka nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, neraka Allah Subhanahu wa taala. أيها المسلمون عباد الله hadirin kaum muslimin para pendengar radio syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan sedikit yaitu merenung dan menelaah dari sisi kehidupan yang nantinya mungkin kita ada di antara kita, wallahu alam siapa di antara kita mereka yang akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dan siapa orang-orang yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka wal billah bahwasanya renungan-renungan semacam ini haruslah kita dengung-dengungkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin bahwasannya siksa Allah, siksa neraka Allah itu ada. Dan ini merupakan bagian dari akidah ahlus sunnah. Wal naru haq. Bahwasanya neraka itu ada. Wal jannatu haq. Dan surga itu ada. Dan semuanya ini hak benar adanya. Dan nantinya ini semua akan diberikan oleh Allah. Barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah. Maka balasannya mereka akan dimasukkan surga oleh Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat. Senantiasa berbuat dosa kepada kepada Allah maka mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam wal billah perkara perkara semacam ini mungkin banyak di antara kita yang lalai mungkin banyak dikaji di kajian-kajian yaitu nikmat dunia yaitu nikmat nikmatul jannah tapi banyak di antara mereka yang tidak mengingatkan manusia dari sisi siksa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya an-nar neraka Allah itu ada dan benar adanya. Maka sebagai seorang muslim dia senantiasa harus waspada, mewaspadai akan dirinya, mewaspadai akan keluarganya dan saudaranya, <clears throat> mewaspadai yaitu menyelamatkan diri masing-masing dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah yaitu peringatan Allah untuk kita menyelamatkan diri kita masing-masing dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita akan yaitu menelaah dari intisari sebuah muhadharah dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari hafizahullah taala salah seorang ulama ahlus sunnah dari negara Yaman Syekh Abdullah bin Uthman Al-Zamari hafizahullah yang diberikan julukan oleh Syekhina Mukbir rahimahullah khatib ahlus sunnah beliau diberikan julukan sebagai khatib ahlus sunnah Tidaklah orang yang mendengar ceramah beliau kecuali orang-orang tersebut akan yata'athar berpengaruh sangat berpengaruh terhadap diri-diri dan hati-hati mereka. Hati-hati yang keras dan kaku akan menjadi lunak. Siraman-siraman kalimat-kalimat dari untaian nasihat beliau hafizahullah untaian kalimat yang menyejukkan jiwa. Kalimat-kalimat yang diuntai oleh beliau, yang dirangkai oleh beliau merupakan kalimat-kalimat yang indah dan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari nasihat beliau hafizahullah taala yang mana beliau banyak memberikan pengaruh terhadap kaum muslimin di negara Yaman ataupun di luar negara Yaman karena beliau bisa memberikan yaitu ceramah yang menyejukkan dan siapa yang mendengar ceramah beliau tidak sedikit dari orang-orang tersebut yang menangis mendengarkan untean kalimat-kalimat yang dirangkai oleh الشيخ عبد الله عثمان الذماري حفظه الله تعالى بركاته الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى وهذا موقف يا إخوة يشمل القلوب ما منا وله الذنوب فيا ليت شعري كيف أحوالنا يا ليت شعري كيف أحوالنا هناك Dan inilah maukif wahai saudaraku. Maukif yang dapat menyentuh hati, menyentuh, menyentuh jiwa seseorang. Tidaklah salah seorang di antara kita, kecuali kita pasti berbuat dosa. Tidaklah salah seorang di antara kita pasti kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernahkah kita tergambar bagaimana keadaan kita Bagaimana keadaan kita nanti di yaumil qiyamah? Naam, bahwasannya kita setiap hari dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tidak lepas dari perbuatan dzunub. Setiap harinya siang dan malam manusia ini berlaku dosa kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis qudsi disebutkan hadis qudsi yang cukup panjang Allah Subhanahu wa taala telah memvonis manusia dengan sebutan ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku sesungguhnya kalian siang dan malam kalian telah berdosa kepadaku. Kalian telah melakukan dosa kepadaku, kata Allah. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Inilah bukti nyata yang menunjukkan bahwasannya manusia itu setiap harinya mereka berlaku dosa kepada Allah. Innakum tukhti'una bil wan-nahar. Sesungguhnya kalian siang dan malam melakukan dosa kepadaku. Naam, inilah yang coba dicoba disentuh oleh Syekh Abdullah bin Uthman Az-Zamari hafizahullah. Beliau mengatakan ma minna walahu dhunub dan tidaklah salah seorang di antara kita pasti mereka telah berbuat dosa kepada Allah. Naam. Dia mengatakan kaifa ahwaluna? Ya laita syi'ri kaifa ahwaluna hunak. Bagaimana keadaan kita? Uh, duhai, bagaimana keadaan kita nanti di yaumil qiyamah? سلف هذه الأمة فكانوا فذلك الاجتهاد كانوا يخافون خوفا شديدا من لقاء الله dan salaf hadil ummah dahulu mereka beristihad yaitu bersungguh-sungguh mereka bersungguh-sungguh dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang takut untuk berjumpa dengan Allah أحدهم يبكي حتى أحدكم يبكي حتى فوق الطار في كل الوقت dan salah seorang di antara para ulama salaf dia yaitu keadaannya setiap saat dia menangis menangis dia ketakutan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala faqala lahu sahibun lah hakadha halatuk hatta fil bait salah seorang temannya mengatakan kepada ulama salaf tadi karena dia setiap saat dia menangis Ditanya, apakah demikian keadaanmu setiap saat walaupun kamu di dalam rumah? Apakah kamu terus-menerus menangis? Faqala lahu ma su'aluk. لعلي التفت Kemudian sang ulama tadi mengatakan, apa yang kau tanyakan? Mungkin saya tidak perhatian. Faqala, wallah, innahu la yu'radu li. Wallahu innahu la yu'radu li. أي أذكر موقف مع الله يوم القيامة والله إنه لا يعرض لي أتيت أهلي أي أذكر موقف مع الله يوم القيامة وأنا مع أهلي على المائدة وأنا مع أهل الم... وأنا مع أهلي على المائدة على مائدة الطعام فأبكي فارتفع ويبكي أهلي وتبكي أهلي ونترك الطعام disebutkan oleh sang ulama tadi Kata dia ketika aku bersama istriku, bersama keluargaku di, di sebuah meja hidangan yang terhidang di, di atasnya adalah makanan-makanan. Dan seketika itu pula aku menangis sejadi-jadinya dan suaraku meninggi. Maka keluargaku atau istriku ikut menangis. Maka kami meninggalkan makanan yang ada di meja Naam. Inilah keadaan sebagian dari para aimatus salaf. Yang mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka. Yaitu mereka takut mereka berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di yawmil qiyamah. Sehingga ada di antara mereka yang setiap harinya menangis Menangis walaupun dihidangkan makanan di hadapannya dia tetap menangis. Tidaklah ada gairah ataupun nafsu untuk memakan makanan yang ada di hadapannya. Yang ada dia menangis sejadi-jadinya dan keluarganya ikut menangis. Disebutkan pula dan saya pernah menyebutkan di dalam acara ini yaitu di dalam mukaddimah Sahih Muslim bagaimana seorang atau dua orang kakak beradik yang bernama Rabi wa Rib'i bin Kharash Dua orang ini disebutkan dalam dalam biografinya sepanjang hayatnya tidak pernah tertawa. Mereka berdua tidak pernah tertawa karena mengkhawatirkan keadaannya nanti di yaumil qiyamah bagaimana ketika mereka berhadap atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh salah seorang kawannya, "Kenapa engkau tidak pernah tertawa?" Maka dia mengatakan, "Kaifa adhak wa ana la adri aina masirati, hal fil jannah am fil nar?" Bagaimana aku akan bisa tertawa sedangkan aku tidak mengetahui keadaanku nanti di yaumil qiyamah? Apakah aku dimasukkan surga oleh Allah atau aku justru akan dihimpaskan oleh Allah ke dalam neraka? Naam. Inilah orang-orang dari para imatus salaf yang mereka hatinya lembut dan mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang sepanjang hayatnya menangis. Dan ada di antara mereka tidak pernah tertawa di dalam hidupnya. Ada di antara mereka yang senantiasa pingsan dan menangis ketika menegakkan salat kepada Allah. Yaitu salah seorang dari aimatus salaf yang bernama Ali ibn Fudail ibn Iyad. Ali ibn Fudail, anak dari Al-Imam Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad dari salah seorang a'immatus salaf dari a'immatul ahlul hadis yang di, yang diberi julukan sebagai yaitu tetangga dari Masjidil Haram. Ali ibn Fudail ibn Iyad hatinya sangat lembut. Seorang pemuda yang memiliki hati sangat lembut. Seorang pemuda yang memiliki hati sangat lembut berbeda dengan pemuda-pemuda pada umumnya yang mereka memiliki hati sangat keras. Ali bin Fulail ketika sang ayah yaitu Fudail ibnu Iyad yang seorang imam masjid ketika Fudail ibnu Iyad menjadi imam salat ketika melantunkan ayat-ayat Allah membacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak jarang Ali ibnu Fudail dia jatuh pingsan dan tidak jarang air mata Ali ibnu Fudail bercucuran Ali bin Fudail senantiasa menangis ketika mendengar bacaan lantunan ayat-ayat Allah dari ayahnya. Berapa kali dia pingsan ketika sholat di belakang ayahnya. Sehingga Fudail bin Iyad sempat melarang istrinya untuk untuk yaitu melarang Ali bin Fudail sholat di masjid karena Ali bin Fudail selalu dia pingsan ketika sholat di masjid. Karena takut kepada Allah. Naam, suatu ketika Fudail melarang istrinya untuk melarang Ali untuk tidak keluar dari rumahnya karena dikhawatirkan dia pingsan ketika di tengah-tengah sholat. Maka keluarlah Fudail bin Iyad ke masjid dan ketika Fudail bin Iyad melihat kehadapan para jamaahnya dan dia tidak menjumpai Ali bin Fudail anaknya. Ketika dia melihat jamaahnya, dilihat tidak ada anaknya Ali di sana. Maka Fudail salat berjamaah bersama kaum muslimin. Dan ketika tengah-tengah salat datanglah Ali bin Fudail. Datanglah Ali salat bersama sang ayah ketika sang ayah melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala dan ketika itu Ali bin Fudail jatuh pingsan dan disebutkan bahwasanya Ali bin Fudail seorang pemuda yang memiliki hati yang sangat lembut seorang pemuda yang senantiasa takut kepada Allah dan dia meninggal dalam keadaan sholat. Meninggal dalam keadaan sholat ketika sang ayah melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh dan kemudian menjadikan dia meninggal. Naam. Inilah Ali bin Fudail yang mana dia meninggal dalam keadaan sholat. Seorang yang tidak tahan mendengarkan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala Orang-orang yang senantiasa mencucurkan air matanya ketika mendengar ayat-ayat Allah. Naam. Inilah sebagian dari salaf hadil ummah. Yang mana mereka dahulu sangat bersungguh-sungguh. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Takut untuk berjumpa dengan Allah. Naam. Tadi disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Uthman Al-Zamari, salah seorang di antara salaf yang dihidangkan makanan di tengah oleh keluarganya. Dan sang ulama ini setiap hari dia menangis karena takut untuk berjumpa dengan Allah. Dan ketika dihidangkan makanan di hadapannya, dia menangis dan menjadi-jadi tangisannya. Sehingga dia dan keluarganya menangis bersama dan meninggalkan makanan yang ada di hadapannya. قال وربما عرض لهذا وقد وقد أريد أن أنام وقد أريد أتيت أهلي أن أنام مع أهلي فلا يستطيع ويترك أهلي dan disebutkan dan ketika aku hendak tidur dan aku mendatangi keluarga aku atau mendatangi istriku dan aku jumpai aku tidak bisa tidur dan aku meninggalkan istriku faqala li limadha lalu dikatakan ditanya kenapa فقال إن ربي وعدني إن ربي وعدني إن أنا عزيته. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah telah mengancam aku ketika aku bermaksiat kepadanya. Qala wallah, lau tawa'adani Rabbi ayyasjunani fil hammam, lakana jadiran bi. Kalau seandainya demi Allah kalau seandainya aku ini harus disiksa dan aku harus dipenjara di dalam kamar mandi dan itu lebih lebih ringan. An ahzun an ahzun wa abki. Fakaifa qad tawa'adani in 'asaytuhu ay yasjunani fin nar. Bagaimana kalau seandainya Allah mengancam aku ketika aku bermaksiat kepadanya? Bagaimana kalau seandainya Allah mengancam aku ketika aku bermaksiat kepadanya dan Allah akan memenjarakan aku, memasukkan aku ke dalam neraka? Kaifa كيف كيف والله وقد توعدنا يا إخوة إن نحن عصينا أن يسجننا في النار Bagaimana Bagaimana demi Allah Bagaimana kalau seandainya Allah mengancam kita semua wahai ikhwah? Kalau Allah mengancam kita semua yaitu kalau kita bermaksiat kepada Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. كيف كيف والله وقد توعدنا يا إخوة In nahnu asaina ayyasjunana finnar. Bagaimana, bagaimana kalau seandainya Allah telah mengancam kita wahai ikhwah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan menyiksa kita nanti di neraka. An-naru, an-nar. An-naru, an-nar. يا أمة محمد ليست لها neraka neraka dan neraka wahai umat Muhammad inna andarnakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian. Telah memberikan peringatan kepada kalian yaitu tentang siksa yang sudah dekat. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Yaitu di hari di mana seseorang akan dihadapkan kepadanya tentang apa yang dia lakukan ketika di dunia. نعم فالويل لأصحاب الذنوب والمعاصي فالويل لأصحاب الذنوب والمعاصي neraka adalah ancaman bagi orang-orang yang senantiasa berbuat zunub, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. ونحن أيضا لا زالت ونحن أيضا لا, لا زالت منا الذنوب dan kita juga kita orang-orang manusia-manusia yang senantiasa berdosa kepada Allah فكيف موقفنا إذا سأل رب العالمين Bagaimana nanti kita ketika kita ditanya oleh Rabbul Alamin كيف موقفك إذا قال الله يا فلان لماذا ارتكبت الذنوب إذا قال الله يا فلان لماذا ارتكبت الذنوب Ketika nanti engkau akan ditanya, wahai fulan, kenapa engkau selalu berbuat dosa? Majara'iku ala ma'siyatih. Apa yang menjadikan kalian terjerumus ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah? يا ya fulan limadza ghufilta an dzalik wahai fulan kenapa engkau telah lalai dari ini semua ya fulan amma alimta annaka satalqani wahai fulan apakah engkau tidak tahu bahwasanya engkau akan berjumpa denganku kata Allah يا فلان أما علمت أنك ستلقاني يا فلان أما علمت ستقف هذا الموقف Wahai fulan, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya engkau akan berjumpa denganku kata Allah? Wahai fulan, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya engkau akan berdiri dalam keadaan seperti ini nanti di yaumil qiyamah? وما هو جوابنا لرب العالمين Lalu jawaban apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin? Al-musibah kullama ayuz kullama yuzahziha anfusana wajadna anfusana ajizin. فوا مصيبة عند لقاء ربنا dan yang menjadi musibah ketika kita nanti di, kita jumpai nanti diri-diri kita menjadi orang-orang yang tidak akan bisa berbuat banyak fawa musibatun 'inda liqa'i rabbina dan musibah yang sangat besar nanti yang akan menimpa diri-diri kita yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah fawa musibatun 'inda liqa'i rabbina dan merupakan musibah ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa musibatun 'inda yas'aluna yas'aluna Allah ma ya, ma yujibuna ummat Muhammad. Musibah ketika kita nanti akan ditanya oleh Allah apa yang menjadikan engkau menjadi orang-orang yang takjab wahai umat Muhammad? Ma wa adri wa ma adrak inda an tu'radu dhunubi wa kita saya dan Anda semuanya ketika nanti akan dipaparkan yaitu dosa-dosa kita, dosa saya dan dosa Anda semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal yaum فذلك اليوم الذي تجب لو أدفل تجب لو أدفل لو أنصل أدفال تجب منه فذلك اليوم itulah hari di mana hari semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia seorang anak kecil semuanya ditanya oleh Allah atas perkara-perkara yang dia lakukan di dunia. Walam yartakibu dhanbak law ansulu atfalu tajibu minhu fadhalika al-yawm walam yartakibu dhanbak fakayfa bima haluna wa nahnu qad irtagabna dhunub wal ma'asi wama wama aktharuha Di hari nanti ketika semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai anak-anak kecil pun mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari di mana manusia-manusia yang mereka penuh dengan dosa. Bagaimana dengan keadaan kita nanti? ونحن قد ارتكبنا ذنوب والمعاصي وما أكثرها Sedangkan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Betapa banyaknya dosa dan maksiat kita kepada Allah. Ummat al-Islam. Wallahi nahnu ala al-khatar. Ay wallah, ay wallah. Inna la'alli khatarin azim. Wahai umat Islam. Demi Allah sesungguhnya kita dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kita dalam keadaan bahaya demi Allah. Kita telah terjatuh dalam satu perbuatan yang sangat mengkhawatirkan. Wallahi inna la'ala khatarin azim. Demi Allah sesungguhnya kita telah terjerumus dalam suatu perkara yang sangat besar. Ihzaru minadh-dhunubi wal ma'asi. Ihzaru minad dunubi wal ma'asi. Berhati-hatilah kalian dari berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. لا تتمادوا أمة الإيمان فسيأتي اليوم الذي يحزنك ذنبك Wahai umat Islam, akan datang hari, yaitu hari kalian akan bersedih, yaitu kalian akan menangisi dosa-dosa kalian. فَسَيَأْتِي الْيَوْمِ الَّذِي alladhi yahzinuka akan datang sebuah hari di mana kalian akan menangisi dosa-dosa kalian. Kalian akan bersedih melihat dosa-dosa kalian. Walladhi yuhzinuka walladhi yuhzinuka al-ma'siyah. Kalian akan bersedih terhadap maksiat yang telah kalian lakukan. لا tafrahu بما يحزنك ولا تفرحوا بما يحزنك يوم القيامة Jangan kalian bergembira Janganlah kalian bergembira dengan sesuatu yang akan menjadikan kalian bersedih dan menangis. La tafrahu bima yuhzinuka yawmal qiyamah. Janganlah kalian bergembira yang mana nantinya kalian di yaumil qiyamah akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersedih. wa yakunu huznaka huznut dan nantinya kesedihanmu akan menjadi kesedihan yang sangat panjang Betapa banyak manusia-manusia di zaman kita sekarang ini mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Mereka mungkin merasa senang dan bangga bahagia di dunia ini dengan kemewahan yang mereka miliki. Akan tetapi nanti mereka di yaumil qiyamah mereka akan menjadi manusia-manusia yang bersedih sepanjang ha-, sepanjang sepanjang yaitu kehidupannya nanti di yaumil qiyamah. Wa yakunu huznuka huznut tawil. Wa qala la tafrah Kesedihanmu akan menjadi kesedihan yang panjang. Janganlah kalian bergembira. Janganlah kalian bergembira. Waqala وقال الله تبارك وتعالى النار An-naru jahannamu ashaddu harra. An-naru jahannama ashaddu Sesungguhnya siksa neraka jahanam itu sangat pedih. Panasnya sangat pedih. Lau kanu yafqahun kalau seandainya mereka mengetahui annaru jahannam ashaddu harra lau kanu lau kanu yafqahun. Sesungguhnya siksa neraka jahanam itu amatlah pedih panasnya kalau seandainya mereka mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyadhaku qalilan wa yabki wa yabki katsiran." Dan mereka akan dan mereka sedikit tertawa dan mereka akan banyak menangis kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yabku katsiran. Mereka akan banyak menangis nanti di yaumil qiyamah. Kesedihan yang sangat panjang yang akan mereka rasakan nanti di yaumil qiyamah akibat perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan di dunia ini jazaan bima kanu yaksibun balasan bagi orang-orang yang mereka dulu yaitu orang mereka yang lakukan di dunia ini inilah balasan yaitu bagi orang-orang yang dulu mereka mungkin di dunia ini mereka boleh mereka bergembira boleh mereka berbangga dengan apa yang mereka miliki nanti di yaumil qiyamah Allah nyatakan falyadhaku qalilan wa yabku katsiran dan Sedikit sekali mereka tertawa nanti di umil justru mereka akan banyak menangis. Inilah gambaran orang-orang yang senantiasa mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyahdhar ayyuhal muslim. <coughs> Falyahdhar ayyuhal muslimu la tafrahu bidzam. Berhati-hatilah wahai seorang muslim, janganlah kalian bergembira atas dosa-dosa kalian. La tafrahu bil ma'siyah. Jangan kalian yaitu berbahagia dengan kemaksiatan kalian. Fasayakunu huznuka tawil. Janganlah kalian berbahagia karena nanti kesedihanmu amat amat panjang di yaumil qiyamah. Wa huznuka al-yawm 'ala adh Kalian akan bersedih di hari itu nanti di yaumil qiyamah atas dosa-dosa kalian. Qabla an tahzuna fi dhalikal yaum. Berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Yaitu sebelum kalian nanti akan bersedih di hari itu yaitu di hari kiamat. Wa la tanfa'un nadam wa tanfa'ul malu wal banun. Tidak ada penyesalan nanti dan tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat penyesalan dan tidak akan bermanfaat harta dan keturunan nanti di umil qiyamah. ولا تنفع فيه الحزن ولا تنفع الحشر tidak akan bermanfaat kesedihan kalian nanti di yaumil qiyamah ولا تنفع الندم ولا تنفع الندم ولا تنفع الندم Tidak akan berguna kesedihan kalian nanti di umil qiyamah. Auda ilallah. Auda ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang lalai. Jangan kita lalai bahwasanya nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Auda ilallah. Auda ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah. Fattish nafsak. Fattish, fattish nafsak qalilan. Qabla an nadamu fi dhalika al-yawm. Periksa sedikit saja dari diri-diri kalian. sebelum kalian nanti akan menyesal di hari itu. Anta tahzanu ala irtikabin nadam at-tawil. Kalian akan bersedih atas dosa kalian. Kalian akan menyesal dengan penyesalan yang sangat panjang. Fattish nafsak qalilan qabla an nadamu fi dhalika al-yawm. Periksa diri-diri kalian sedikit saja. Hendaklah kita merenung, merenungi diri kita merenungi nasib kita nanti di umil qiyamah. Kita akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan menghadap kepada Allah dan semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tahzunu ala bin nadamit tawil. Anda akan menyesal atas perbuatan dosa. Anda akan bersedih atas perbuatan dosa dan anda akan menyesal dalam penyesalan yang sangat panjang. فالحذر فالحذر فالحذر نفسك ya ya Abdullah berhati-hatilah berhati-hatilah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala wa nahnu sanaqifu baina yaday Allah dan kita akan berdiri nanti di hadapan Allah wa nahnu sanaqifu baina yaday Allah dan kita akan berdiri di hadapan Allah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di dunia ini. umat al-Islam, irji'u ila Allah. Tub ila Allah. Wahai umat Islam, kembalilah kalian kepada Allah. Kembali kalian kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kita semua Tobat atas dosa-dosa yang kita lakukan siang dan malam kepada Allah. Ingat nanti di hari di mana sesuatu tidak akan berguna, penyesalan tidak akan berguna, harta, keturunan semuanya tidak akan berguna di hari itu. Semuanya akan berhadapan dengan Allah. Nafsi-nafsi masing-masing berhadapan kepada Allah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wahai kaum muslimin. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pergunakan kesempatan yang sangat baik untuk kita senantiasa berkhalwat yaitu berdua dengan Allah. Pergunakan waktu-waktu munasib, waktu-waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah. Mohonlah doa kepada Allah untuk senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang nanti ketika dihadapkan kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang nanti akan menyesal dan penyesalan yang sangat panjang. Menjadi orang-orang yang nantinya bersedih dan kesedihannya yang sangat panjang. Di hari itu manusia semuanya akan dihadapkan kepada Allah. Maka di hari ini di saat ini, di kesempatan ini, hendaklah kita mengoreksi diri kita pribadi. Fattish, fattish nafsaka qalilan qabla an nadamu fi dhalika al-yawm. Periksa diri-diri kalian, introspeksi diri-diri kalian sedikit saja sebelum di mana di, di, di hari itu manusia akan menyesal. Menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Arogansi-arogansi yang mereka lakukan yaitu melakukan perbuatan dosa dan maksiat arogansi intimidasi kepada sama kaum muslimin mengambil haknya seorang muslim yang mana mereka tidak mengembalikan haknya seorang muslim tidak menempatkan haknya seorang muslim auratnya seorang muslim diumbar ke mana-mana rumah tangga seorang muslim diumbar ke mana-mana aibnya seorang muslim mereka jelek-jelekkan maka hendaklah seorang Senantiasa dia introspeksi diri. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tidak ada dari kita ini menjadi seorang manusia yang super. Tidak ada yang tidak ada yang tidak berdosa kepada Allah. Semuanya pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah siang dan malam. Maka hendaklah kita periksa diri kita. Mulai saat ini kita rajin-rajin untuk memeriksa diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang benar atau yang salah? Ataukah kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa sok, sok suci? Hendaklah kita memeriksa diri kita. Hendaklah kita lihat introspeksi dan lihat berkaca atas diri kita. Apakah kita ini adalah orang yang baik? Apakah kita ini orang yang senantiasa yaitu beribadah kepada Allah? Jangan sampai yaitu di hari di yaumil qiyamah kita dihadapkan kepada Allah, kita berdiri di hadapan Allah, kita menjadi orang-orang yang bersedih dan kesedihan yang sangat panjang. Penyesalan yang sangat panjang nanti tidak akan berguna di yaumil qiyamah. Harta yang kita miliki di dunia, keturunan, jabatan, apa yang kita banggakan di dunia ini dan apapun yang kita yang kita anggap sebagai kebahagiaan kita, kemewahan di dunia ini tidak akan ada gunanya nanti di yaumil qiyamah. Fattish, fattish nafsaka qalilan qabla an nadamu fi dhalikal yawm. Periksa diri kalian sedikit saja sebelum yaitu kalian menyesal nanti di yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat para pendengar syiar tauhid yang dimuliakan oleh Allah. Semoga dari kalimat yang singkat ini dari sebuah nasihat dari seorang syekh yaitu Syekh Abdullah bin Uthman al Zamari hafizahullah salah seorang ulama Yaman di negara Yaman yang masih hidup sampai hari ini. Untian-untian kalimatnya sangat menyentuh hati kita. Semoga Allah Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan semoga Allah menetapkan hati kita di atas tauhid dan sunnah. Semoga Allah senantiasa menjaga ulama-ulama kita baik mereka yang masih hidup dan semoga Allah mengampuni mereka yang sudah meninggal dunia.